Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, ya, nikmat kehidupan, kemudian nikmat iman dan Islam dan kita ya masih dimudahkan dalam rangka menuntut ilmu agama sehingga kita masih diberikan nikmat yang banyak berupa nikmat agama ya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita di masih di bab ke-39 ya. Tentang tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Tentang tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah tentang bagaimana keadaan beliau, posisi beliau ketika tidur ataupun bagaimana atau apa yang di bawah tidur. Hadis yang pertama, hadis nomor 254 dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha matja'ahu wa dha'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi qini adzabak yawma tab'atsu ibadak. Kata Bara bin Azib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berada di atas tempat pembaringan beliau, maka beliau meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya dan beliau berdoa ada bak adabak yauma tab'atu ibadah Ya Robku jagalah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan seluruh hamba-hambamu Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Hadis yang pertama ini menunjukkan bacaan ya sebelum tidur. Di samping doa yang ma'ruf, ada juga doa yang lain, yaitu yang cukup pendek, Rabbukini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Hadis yang berikutnya ini ada sedikit uh, perbedaan ya di doa yang pertama. Kalau doa yang kedua, tabasu di dirubah menjadi tajma'u. Jadi robbi kini ada adzabak yauma tajma'u ibadak. Kemudian hadis yang berikutnya murajaah ya. Hadis nomor 256 dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman beliau berkata adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila menuju ke tempat pembaringannya beliau berdoa ya Allah Allahumma bismika amutu wa ahya ya Allah dengan namamu aku mati dan aku hidup ya. Karena tidur itu seperti orang mati, tidak mendengar, tidak melihat ya. Kemudian wa ahya dan dengan namaMu mula aku juga hidup. Jadi tatkala kita tidur seperti meninggal, tatkala kita bangun seperti hidup. Dan jika dia bangun dari tidurnya maka Rasul mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur segala puji milik Allah yang menghidupkan kami yang membangunkan kami setelah kami setelah dia mematikan kami setelah dia menidurkan kami dan kepadanya lah an-nusyur dibangkitkan ya di dibangkitkan ini ada juga adalah doa sebelum dan setelah tidur yang sering kita kita baca Kemudian hadis berikutnya nomor 257 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyhi kulla jama'a kaffaihi fa nafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Thumma masaha bihima mastata'a min jasadih yabda'u bihi ma ra'sahu wa wajhah wa ma aqbala min jasadih yasna'u dzalika thalatha marrat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila menuju ke tempat pembaringannya setiap malam. Nah, setiap malam itu menunjukkan bahwa Rasul melazimkan bacaan ini. Rasul melazimkan bacaan ini. Maka jika Rasul menuju ke tempat pembaringannya setiap malam, maka Rasul menggabungkan kedua telapak tangannya dan meniup dengan sedikit ludah di kedua telapak tangan. Jadi disampukkan, digabungkan seperti ini. Lalu Rasul membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian Rasul menyapu kedua telapak beliau yang sudah ditiup tadi apa yang mampu beliau jangkau dari tubuh beliau. Tapi dimulai dari kepala, wajah dan apa yang ada di tubuh bagian depan. Kepala, wajah, kemudian tubuh bagian depan. Setelah itu baru tubuh bagian belakang. Nah, Rasul lakukan demikian sebanyak tiga kali, sebanyak tiga tiga kali. Itu adalah termasuk juga bacaan sebelum tidur. Nah, di antara faidah uh, apa namanya doa tadi ya bahwasanya uh, eh, tatkala seorang muslim membaca bacaan tadi ya, maka dia akan dihindarkan dari gangguan syaitan ketika dia tidur jadi syaitan ini guringkah kada guringkah senantiasa mengganggu mengganggu kita ya maka diantara penjagaan kita tatkala tidur agar jangan diganggu oleh syaitan maka dengan membaca bacaan ini. Kemudian selain itu juga di antara faedahnya adalah hibzuhu minal hawam wal hasyaratil mu'dhiyah. Akan dijaga dari gangguan serangga kecil yang mengganggu. Pembijitkah misal sesurukkah? <laughs> Ularkah ya. Maka kita baca doa ini agar dihindarkan dari eh, apa makhluk-makhluk yang halus yang sering mengganggu. Kemudian juga yang kecil bukan makhluk ya, makhluk makhluk yang kecil ya. Kemudian juga ini adalah al apa sapuan tadi yang kita ludahkan sedikit di lapak tangan kita itu adalah sapuan barokah alal badan. Nah, keberkahan terhadap badan kita, keberkahan terhadap fisik kita. Jadi ini cara kita mencari keberkahan. Maka sebelum tidur Apabila baca doa ini, kemudian pian tiupkan sedikit rendah, pian sapukan ke seluruh badan. Maka sapuan itu adalah sapuan keberkahan. Karena sebelumnya kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. kemudian yang berikutnya yang kita sampai pembahasannya adalah hadis nomor 258. Ya. Kita baca. Qala al-Imam Tirmidzi haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdul Abdurrahman ibn Mahdi Qala haddatsana Sufyan ats an Salamah ibnu Kuhailin an Quraibin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha wa kana idza nama nafakha wa kana idza nama nafakha fatahu Bilalun faadhanahu bis-shalah faqama wa walam wa lam yatawadda wa fil hadithi qissah Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Tirmidzi di kitab satunya Jami' Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi bercerita kepada kami Muhammad bin Bashar. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan, Sufyan ats thawri Jadi Sufyan itu ada dua ya, al hadis, satu Sufyan bin Uyainah, satu Sufyan ats thawri ini adalah Sufyan Al-Thawri Dari Salamah bin Kuhail, dari Quraib, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sepupu Rasulullah saw. bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah saw tidur sampai mengaruh ya, mendengkur nafakha, mendengkur atau mengaruh. Maka ini menunjukkan bahwa tidak tercela seseorang itu tidur mengaruh. Dia tidak bisa menghindari. <laughs> Mau gimana lagi? Ya. Waka na ida nama nafakha. Dan Nabi jika beliau tidur maka mendengkur. Mendengkur itu dia mengeluarkan suara tetapi dia mengeluarkan apa namanya? Eh, hembusan, hembusan nafas, mengeluarkan angin dari mulutnya disertai dengan suara. Itu nafakha, mendengkur. Fa'at lalu datanglah Bilal ya. Maka Bilal memberitahukan kepada kami ke, memberitahukan kepadanya kepada Rasul bisolah dengan salat. Jadi ini Bilal ya ketika datang maka Bilal memberitahukan kepada Nabi sudah masuk waktu salat. Maka Rasul bangkit dan salat dan tidak berwudu. Nah, padahal kan Nabi tadi apa? Tidur, mendengkur pulang itu menunjukkan tidurnya apa? Nyenyakkah kada? Nyenyak, dalam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu. Dan kata penulis Imam Tirmizi mengatakan hadis ini ada ceritanya, cukup panjang. Tetapi penulis menyebutkan karena ini dari sisi bab yaitu tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Maka beliau apa? Tidurnya mendengkur ya, mengaruh. Nah, di sini Abdullah bin Abbas mengatakan nama hatta nafakha. Nabi tidur sampai mendengkur. An-nafkhu huna mendengkur di sini maksudnya adalah sautun yasduru minan naim, suara yang dikeluarkan oleh orang yang tidur. Wa yu'lam bihi annahu mustaghraqun finnau. Maka diketahui dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidurnya nyenyak. Nah, padahal kan termasuk pembatal wudu tidurnya nyenyak. Tapi Nabi SAW enggak berwudu, langsung salat. Nanti dijelaskan setelah ini. Kemudian perkataan Abdullah bin Abbas, lalu datanglah Bilal, maka Bilal memberitahukan kepada kami dengan masuknya salat. Maksudnya adalah Bilal memberitahukan kepada Nabi dan mengajaknya untuk salat. Maka Rasul bangkit dan salat dan tidak berwudu. Dan ini kata Syekh Abdul Razak mengatakan kama bayyana ahlul ilmi min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam dan ini ini itu kembali ke mana? Ini Nabi berwudu, eh, Nabi sholat tanpa berwudu padahal tidurnya nyenyak. Ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kala kita tiru. Nah, kita batal. Kita wudu guring pian mengaruh sejam dua jam guring Batal karena sudah hilang ah, akal. Akal kita enggak hilang. Maka apa namanya? Kita enggak sadar kita kentutkah atau kadakah ketika tidur, maka tidak sah sadar. Maka menjadi pembatal wudu. Tetapi ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak batal wudunya. Nah, apa dalilnya bahwa ini adalah kekhususan Nabi dan tidak membatalkan wudunya beliau? sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang para nabi. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqat beliau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ambia anbiya'i tanamu ayununa wala tanamu qulubuna." Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami yaitu sekelompok atau ya sekelompok para nabi mereka tidur mata mereka dan tidak tidur hati-hati mereka. Jadi memang mata mata mereka tertutup tapi hati mereka masih ter terjaga sehingga mereka tidak batal wudu wudunya. Tapi ini khusus untuk para na nabi. Makanya Nabi saw. sekalipun tidur hatinya tetap terjaga senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya ini tidak bisa kita katakan bahwa kalau kita tidur sekalipun mengaruh kemudian dalam tidurnya maka tidak batal wudunya enggak tetap kita itu termasuk membatal wudu adapun ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kata Imam Tirmizi mengatakan hadis ini ada ceritanya kata Syekh nanti akan datang di buku ini ya di bab yang lain yaitu di hadis yang kelima, hadis yang kelima di bab selanjutnya tentang bagaimana ibadah Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nah, adapun poinnya di hadis ini kan tentang bagaimana tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Abbas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sampai mendengkur. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwasanya wajar dan tidak tercela seseorang itu tidur kalau dia mengaruh karena keuyuhan bisa ya dan seterusnya. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 259. Imam Tirmidzi berkata, haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Thabit an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashih, qala Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalah wala mu'wiya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi di kitab Jami' Tirmizi. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, beliau berkata menceritakan kepada kami Affan, Affan bin Muslim, Affan bin Muslim. Jadi kalau pengertian Affan boleh saja bagus ya nama seorang ahli hadis Affan bin Muslim. Beliau berkata menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah dari Thabit bin Aslam Al-Bunani. Ini adalah seorang tabi'in besar. Ya, Thabit bin Aslam Al-Bunani muridnya Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dari kecil ya senantiasa membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila menuju ke tempat pembaringannya maka Rasul berdoa. Ini juga termasuk doa sebelum tidur. Mungkin kita banyak kada ta'amalakan ya. Maka <laughs> amun kadang ngalih pian foto sebelum tidur jangan umbah subuh guring. Maksud siang kah, malam kah foto lalu pian baca. Minimalkan sekali seumur hidup pernah ta'amalakan ya. Jadi pian baca ini Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalah wa la muwiya ya. Yang artinya adalah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kami makan. Kemudian wasaqana dan yang memberikan kami minum wa dan yang mencukupkan kami. Jadi kafana itu mak maksudnya bisa dua. Bisa yang mencukupkan kami atau yang melindungi kami dari segala keburukan. Wa awana dan memberikan kami tempat tinggal. Nah, jadi empat inilah yang paling dominan dalam kehidupan manusia. Satu masalah makanan, minuman, kemudian dicukupkan atau dilindungi dari mara bahaya, kemudian diberikan tempat tinggal. Empat ini saja seorang muslim diberikan, maka sudah bahagia hidupnya, sudah nyaman. Makan ada, minum ada, kemudian dicukupi, kemudian ada tempat tinggal. Sekalipun mengontrak Pak. Eh. Maka sudah hidupnya sudahnya nyaman. Kemudian apa alasan Rasul memuji Allah Subhanahu wa taala dengan empat hal ini? Maka kata Rasul, "Fakam mimman la kafiyalah wala mu'wiya." Betapa banyak orang yang tidak memiliki seseorang yang mencukupkan dia. Dan betapa banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Nah, maka kita pantas harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca kata Syekh Abdul Razzaq mengatakan ketika Rasul berdoa dengan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Kemudian kata Syekh mengatakan alhamdulillahilladzi manna alaina bit'am alladzi yuhsalu bihi ghidhaul jismi. Ya. Segala puji milik Allah yang menganugerahkan kepada kita dengan makanan yang makanan tersebut yahsulu bihi ghidhaut ghidha'at ghidha'al jismi ya yang mana dengan makanan tersebut bisa menghasilkan gizi di dalam tubuh, gizi dalam tu, tubuh. Kemudian waman alaina bisyarabil ladzi yahsulu bihir riyu wa dhahabul atshi. Dan Allah yang menganugerahkan kepada kita dengan minuman yang minuman tersebut bisa menghasilkan pengairan di dalam tubuh dan juga menghilangkan rasa ha, rasa haus. Wa kafana kafana dan mencukupkan kami ya kemudian kata beliau menyebutkan maksudnya adalah dan mencukupkan kami segala urusan-urusan yang kami ada perhatian di dalamnya entah masalah rizkikah masalah anakkah dan seterusnya wasauna fi husuliha kemudian juga yang kami berusaha untuk mendapatkannya ya tentang masalah rizki kemudian Allah cukupkan nah kemudian setelah Allah mencukupkan semua perkara kita urusan kita wa kafana kadzalika min syarri ma nakhafu min adwanin mu'tadin au zulmin zalim au zulmi zalimin dan yang melindungi kita demikian juga yang melindungi kita dari keburukan apa yang kita takutkan dari oduan dari musuh-musuh yang melampaui batas atau kezaliman orang yang zalim. Jadi makna kafana bisa dua, mencukupkan semua urusan kita dan juga melindungi kita dari segala kebu keburukan. Kemudian ini termasuk apa? Rasa aman ya. Rasa aman itu paling penting. Karena kalau rasa aman itu sudah hilang, makan ngalih, minum ngalih, guring ngalih pian. Nah, di sidin lubinikin ngalih, lain ulun lah sidin memadahi. Memang seperti itu, Pak. Jadi kalau seandainya rasa aman itu hilang, semua nikmat itu terasa susah, terasa nggak, terasa ngalih. Kita alhamdulillah berada di Indonesia, di Banjarmasin aman ya. Kita beribadah nyaman hendak makan ini itu nyaman, duitnya ada, macam-macam. Alhamdulillah. Beda kalau seandainya kita berada di suatu tempat perang misalnya. Jangankan makan susah, minum susah, guring pun ngalih. Karena was-was takut dibom, takut macam-macam ya. Maka kalau sudah aman itu dicabut, semua nikmat yang lain akan susah. Nah, kemudian beliau mengatakan Syekh mengatakan wa nama fi wa awana dan Allah memberikan kami tempat tinggal. Manna alaina bil ma'wa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan tempat tinggal. Maka barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya lalu dia menutup pintunya dan dia tidur dalam keadaan ter tertutup, maka itulah dia mendapatkan kenikmatan yang besar. Kita punya rumah sekalipun mengontrak, masuk rumah tutup. Kemudian guring pulang dalam keadaan ter tertutup. Itu adalah sebuah nikmat yang besar. Karena kalau sudah kita tidak punya rumah, gelandangan misalnya, panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan kehujanan, kadanya menti, tidur. Kita sudah Allah berikan tempat tinggal, sekalipun misalnya menyewa, mengontrak, itu sudah nikmat yang luar biasa. Karena kita bisa tidur denganmu mudah dan nyaman. Bayangkan misalnya kalau kita menjadi gelandangan wal tidur pun susah ya tidur pun su susah, kepanasan, kedinginan macam-macam. Maka ini adalah termasuk nikmat yang sangat besar yang harus kita renungkan. Kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat tersebut. Makanya kan Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya saking banyaknya nikmat ter tersebut. Tetapi kita apalah di samping Allah banyak memberikan nikmat, Terkadang ada satu musibah maka nikmat tersebut terlupakan. Kita selalu mengingat satu musibah tersebut. Padahal nikmat itu sangat bah, sangat banyak kalau kita mau merenungkan. Ada sebuah musibah misalnya kehilangan dompet, itu aja diingatkan. <laughs> nikmat yang lain kan diingatkan lagi. Terkadang kita apa namanya? lupa untuk bersyukur kepada Allah. Satu nikmat dicabut masih ada nikmat-nikmat yang lain. Kemudian Syekh mengatakan idlam yakun haluhu kahalid dawabil lati tanamu muntashiratan fil aro. Nah, jadi ketika seorang punya rumah, kemudian dia menutup pintunya, kemudian tidur dalam keadaan tertutup, itu adalah sebuah nikmat yang besar. Karena jika keadaannya, kata Syekh mengatakan, karena jika keadaannya seperti keadaan binatang. Yang mana mereka tidur itu menyebar di tanah lapang, tidak punya ruh, rumah. Itu adalah binatang. Oleh karena itulah maka Rasul mengatakan fakam mimman la kafiyalah wala muwi maka betapa banyak orang yang tidak memiliki orang yang dapat mencukupinya dan tidak dapat memberikan tempat tinggal untuknya dan kam di sini menunjukkan litakthir banyak banyak orang yang hidupnya tidak bercukupan banyak orang yang hidupnya tidak aman dari gangguan dan banyak juga orang yang tidak memiliki tempat ting tinggal. Maka apa alasan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah doa yang bagus untuk kita bacakan sebelum tidur sekaligus sebagai bahan renungan untuk kita agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Dan juga jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kalau kita ingin bisa bersyukur kepada Allah, maka kita merenungkan lawan dari nikmat tadi. Ulun-ulang dan juga termasuk agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenungkan lawan dari nikmat-nikmat tadi. Contoh, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita makan. Bayangkan kalau seandainya kita tidak bisa makan. Dan sekarang kita bisa makan, walaupun makan mie, makan gorengan, tetap kita bisa mah, makan. Bayangkan kalau kita tidak bisa makan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minum. Bayangkan kalau kita misalnya kepadasan, tersangkang ada banyu. Ya, maka dengan minum kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjaga kita. Bayangkan kalau rasa aman itu dicabut, was-was terus macam-macam dan ketakutan, maka ini bisa menumbuhkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memiliki tempat tinggal, bayangkan kalau seandainya kita tidak memiliki tempat tinggal. Dan empat ini insya Allah semua pian memiliki. Makan bisa, minum bisa, ada tempat tinggal, rasa aman, dicukupi. Maka apa yang menghalangi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat tersebut dan menjaga nikmat yang ada agar jangan sampai hilang. Ya, kemudian langsung ke hadis yang berikutnya hadis terakhir hadis nomor 260 dari bab ini ya. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Al-Husain bin Muhammad Al-Jaridi qala haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Humaydin an Bakar bin Abdullah Al-Muzani an Abdullah ibn Rabah an Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala syiqqihil aiman wa idza arrasa qubayla subhi nasaba dhira'ahu wa wadara wa wada'a ra'sahu ala kaffihi Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya sahih Berkata Imam Tirmizi menceritakan menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad Al-Jariri ya. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sulaiman bin Haraf beliau berkata menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Humaid dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani dari Abdullah bin Robah dari Abu Qatadah Abu Qatadah ini sahabat jadi kita harus bisa membedakan antara Qatadah dengan Abu Qatadah kalau Qatadah itu tabi'in muridnya Anas bin Malik dan beliau adalah seorang rawi ahli hadis yang mana beliau seorang yang buta tapi subhanallah menjadi seorang tabi'in yang besar itu Qatadah bin Da'amah As-Sadusi ini Abu Qatadah Abu Qatadah ini adalah sahabat pembesar sahabat kemudian Abu Qatadah ini satu-satunya kunyah dari kalangan para sahabat yang kunyahnya adalah Abu Qatadah cuma satu kalau Abu Abdillah banyak Abu Abdurrahman banyak Abu Qatadah dari kalangan sahabat cuma satu kunyahnya ini. Abah Qatadah. Nama asli beliau adalah Al-Harith bin Riba'i. Al-Harith bin Riba'i. Ini sahabat eh, termasuk pembesar sahabat yang banyak ikut perang ya, kecuali yang beliau tidak ikuti adalah perang Badar. Abu Qatadah Al-Harith bin Riba'i. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi tempat pembaringan beliau di malam hari maka Rasul berbaring dengan apa posisi sebe, apa namanya sih ini e, sebelah kanan beliau ya apa miring ke sebelah kanan beliau dan apabila jadi kalau beliau tidur malam dan ingin tidur panjang dan nyenyak, maka Rasul menghadap bukan menghadap siapa namanya? bertumpu kepada bagian sebelah kanan. Nah. Dan jika beliau ingin pergi ke tempat tidur beliau sebelum subuh. Contoh misalnya subuh jam 5 dan beliau ingin tidur jam 4 misalnya atau jam setengah 5. Maka beliau menegakkan dua lengannya. Ini dua lengan dan meletakkan kepalanya di atas lengan tersebut di atas apa nih telapak tangannya. Berarti gimana tidurnya, Pak? Nah, kenapa, Pak? Karena hendak su subuh. Kalau pian guring berabah bisa menyelajur, bisa ketinggalan azan atau komat, ya. Maka kalau hendak masuk waktu kemudian ngantuk banar, contoh juhur, maka jangan guring berabah nanti kebablasan. Nah, Rasul mencontohkan ketika sudah ada hajat ngantuk kemudian sebelum masuk waktu azan sedikit lagi azan hendak guring juga maka dengan apa seperti ini. Nah, jadi kalau azan mendengar bisa bangun dengan cepat kada tidurnya nyenyak. Nah, kita baca penjelasan Syekh eh, Abu Qatadah mengatakan di sini, apabila Rasul menuju ke tempat tidurnya di malam hari, maka Rasul berbaring di sebagian sebelah kanannya. Dan ini adalah ketika waktu beliau banyak dan cukup untuk istirahat. Maka beliau tidur apa dengan posisi bagian kanan ditumpukan. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Kalau kita ingin tidur nyenyak, maka apa Pak tadi? Ke sebelah kanan miring ke sebelah kanan. Rasul mencontohkan kalau waktu beliau banyak dengan, dan ingin istirahat dengan banyak waktu yang banyak, maka tadi apa? Bagian kanan ditumpukan. Kalau ingin tidur nyenyak. Sebagaimana hadis yang sebelumnya. Kemudian telapak kiki, telapak kanan di bawah pipi kanan. Tetapi tatkala beliau ingin tidur ya sebelum subuh, hendak masuk waktu subuh, maka Rasul menegakkan telang apa namanya? Zira ini lengannya ya. Afwan ya. Di sini beliau mengatakan zira lengannya ya. Berarti cuma satu, Pak. Bukan dua ya. Di sini bentuknya mufrad lengannya. Berarti seperti ini, guring. Ya. Nah, kemudian dan meletakkan kepalanya di atas telapaknya iya, satu tangan, Pak ya. Nah, jadi kalau azan mudah untuk bah, bangun. Jadi hanya sekedar menghilangkan kantuk, bukan ingin tidurnya nyenyak, ya. Jadi <laughs> mata pian sudah abang misalnya hendak masuk waktu subuh, maka bisa diamalkan ya. Tidur. Jadi kalau pian berbaring ini nyata ya sudah nih kebablasan, nah, sudah ngantuk benar, maka bisa pian ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam caranya yaitu dengan tidur di atas telapak lengan kanan ya ini, tangan kanan nah seperti ini. Maka kemudian pian tidur. Sehingga apa? Bisa bangun dengan dengan cepat. Nah. Kemudian kata Syekh mengatakan Idah taja ilan naum kubaila subhi wal waktu dayyikun layak yakfi roha jika dia berhajat kepada tidur jadi kalau memang ingin tidur ngantuk benar sudah maka ketika dia ingin tidur ya berhajat kepada tidur sebelum subuh dan waktu sedikit tidak cukup untuk istirahat yang banyak. Maka bagaimana Rasul? Maka Rasul mendirikan lengannya untuk dijadikan sebagai sandaran atau yang ditegakkan nah sebelah kanan seperti ini ya dan meletakkan kepalanya di telapak tangannya untuk dalam rangka apa beliau tidur demikian ihtimaman bi sholatil fajri untuk lebih perhatian terhadap sholat su subuh karena sholat subuh ini yang paling berat di antara yang lain karena kita sebelumnya guring nyaman ya maka Inilah apa namanya caranya supaya kita lebih memperhatikan sholat subuh. Maka kalau hendak kalau kita bangun misalnya tahajudkah misalnya, kemudian ngantuk sekali, kemudian subuh hendak sampai, maka bisa tidur seperti ini posisi seperti ini hanya sekedar menghilangkan rasa kantuk. Nah, dan juga dalam rangka untuk menjaga sholat subuh. Ya, li'anal insan idana maalaha sifah la yastaghriqu fi naumih. Karena seseorang jika dia tidur dengan sifat seperti ini, maka dia tidak tenggelam dalam tidurnya. Kadang nyenyak, mudah untuk bangun. Dalam rangka apa? Untuk bisa sholat subuh di awal waktu. Ya. Kemudian kata Syekh, ya menyayangkan sekali fawa asafahu ala aqwamin yarmil wahidu minhum bi ra'sihi ala wisadatihi fi waqtin mutaakhirin minal laili ghairu mubalin wala muqtaritin bi salatil fajri wallahul musta'an. Kata Syekh mengatakan, maka sangat disayangkan sekali ya kepada sekelompok orang yang meletakkan salah satu dari mereka kepalanya di atas bantalnya di waktu akhir dari malam tanpa peduli dan tanpa perhatian terhadap salat su subuh. Nah, jadi kata beliau ketika ada sebagian orang yang ternyata misalnya tidurnya hendak subuh jam 4 kah, hanyar guring misalnya entah ada pekerjaan apa, maka dia meletakkan kepalanya di atas ban bantal. Akhirnya apa? Tidak peduli dan tidak perhatian terhadap salat su subuh. Kadang kita yakin, Pak, eh, ini kalau guring ini bisa kebablasan. Maka pian usahakan jangan tidur di atas bantal, entah mandikah sebelumnya, menghilangkan hanya sekedar menghilangkan rasa kantuk atau pian mengikuti Nabi SAW caranya adalah dengan menyandarkan lengan pian di pipi kanan pian. Kemudian kata beliau wallahul musta'an, semoga Allah menolong menolong kita. Wallahul musta'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa memperhatikan solat solat terlebih adalah solat subuh. Nah, hadis terakhir ini juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita agar dua hal ya. Satu kalau kita ingin tidurnya nyenyak, waktunya banyak, maka dengan miring ke sebelah kanan. Kalau ingin tidur nyenyak, maka ini bisa bagi kita yang terkadang tidurnya kurang nyenyak ya atau ya seperti itulah kurang nyenyak maka praktekkan tidur ke sebelah kanan. Jadi Rasul kalau ingin nyenyak dan banyak waktu maka miring ke sebelah kanan. Nah, tapi kalau kita misalnya waktunya sedikit, kemudian hendak azan, maka bisa hanya sekadar menghilangkan rasa kantuk, kita bertumpu tangan sebelah kanan. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Imam Muslim. Kemudian nah kita baru bab yang selanjutnya bab 40 babu majaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa hubungannya antara bab tidur dengan bab ibadah? Hubungannya jelas. Kalau tidur kita kita niatkan untuk ibadah, maka dinilai sebagai ibadah. Kemudian Syekh mengatakan sebelum masuk ke dalam hadis-hadisnya, kata Syekh Abdul Razak Allah yahfazuhu, beliau mengatakan Al-ibadah fi asli lughah az-zullu yuqal tariqun mu'abbadun ay muzallalun. Nah, kata Syekh mengatakan ibadah secara asal menurut bahasa ya, menurut bahasa itu maknanya adalah az-zullu kehinaan, dihinakan atau kehinaan atau direndahkan atau dimudahkan, hina atau dimudahkan. Yukol dikatakan tariqun mu'abbadun ay mudhallalun. Jalan yang dimudahkan, ya, jalan yang dimudahkan. Jadi maknanya bisa dimudahkan atau dihinakan atau menghinakan. Itu dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah ibadah, ya, yang kita katakan kita harus beribadah kepada Allah macam-macam, maka ibadah maksudnya adalah kata Syekh mengatakan ghayatuz zulli lillahi ta'ala ma'al hubbi wal khudu'i lahu jalla wa ala. Ini cukup ringkas yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Yang namanya ibadah adalah ghayatuz zulli lillahi ta'ala, sangat merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sangat merendahkan kita di hadapan Allah disertai cinta dan tunduk kepadanya. Karena ada juga orang merendahkan diri di hadapan orang lain bukan karena cinta tapi karena takut, maka itu bukan ibadah, ibadah. Jadi ibadah itu apa? Yaitu kita merendahkan diri kita kepada Allah tapi hati kita cinta dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lafaz pujian alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kata alhamdu itu lebih khusus maknanya dibandingkan dengan sana. Maknanya pujian juga. Kalau alhamdu itu memuji disertai pengagungan dan kecintaan. Itu alhamdu. Ada juga orang memuji, mengambung tapi bukan karena cinta, karena takut dizalimi. Itu bukan kalimat alhamdu. Nah, sama dengan ini beribadah kepada Allah, kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala disertai hati kita cinta dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan ibadah. Maka seorang yang beribadah kepada Allah itu bukan terpaksa, bukan terbebani, enggak. Tetapi karena memang dia beribadah tunduk dan patuh kepada Allah karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan ibadah. Nah, ini menurut Syekh Abdul Razak hafizallahu taala beliau mengutip perkataan para ulama tentang makna ibadah. Ada juga makna yang lain ibadah yang masyhur yang sering kita dengar dari para asatidz yaitu ibadah menurut definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa maksudnya? Ibadah adalah ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yarda al aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Nah, jadi yang dinamakan dengan ibadah adalah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ismun jami sebuah nama yang mencakup sebuah nama yang mencakup setiap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apapun yang kalau kita kerjakan, kalau kita ucapkan dicintai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maka dinamakan ibadah. Nah, baik hal yang mendatangkan kecintaan atau ridho Allah tadi berupa ucapan-ucapan yang zahir dan yang batin ataupun perbuatan-perbuatan yang zahir dan batin. Kalau itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala maka dinamakan dengan ibadah. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini adalah perbuatan atau ucapan yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita baca Al-Qur'an, kita baca hadis ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an berarti itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul mencontohkan memerintahkan, maka itu adalah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh senyum, Rasul mengatakan senyummu kepada saudaramu dinilai sebagai sedekah. Itu adalah perintah Rasul. Maka kalau kita kerjakan, maka mendatangkan paha, pahala. Kalau kita kerjakan, Allah ridho dengan kita karena kita menjunjung perintah Rasul, maka senyum adalah ibadah. Karena mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu senyum. Belum lagi yang lain, salam, belum lagi ibadah yang agak berat misalnya haji, umroh dan macam-macam. Maka ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an atau perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan, maka itu adalah ibadah karena mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah ucapan atau ibadah yang nampak atau ibadah yang tersembunyi seperti amalan hati. Tawakal perintah Allah, bersyukur perintah Allah, bersabar perintah Allah. Maka syukur, sabar, tawakal adalah ibadah ibadah. Karena mendatangkan ke, apa ke, e, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh mengatakan wa tarjamatu huna ammatun lakinnal ahadits saqaha rahimahullah bi qiyamil laili. Nah, kata Syekh mengatakan judul bab ini umum, kan umum tentang ibadah Rasulullah. Tetapi hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmizi khusus berkaitan dengan qiyamul lail. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, bab ini kan umum sebenarnya tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmidhi di kitab ini khusus tentang qiyamul lain. Nah, ini ya kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 261. Qala al-Imam Tirmizi haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa Bishr ibn Mu'adz qala haddatsana Abu Awanah an Ziyad ibn Ilaqah anil Mughirah ibn Syu'bah qala Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu faqila lahu atatakallafu hadza wa qad Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abadan syakura Imam Tirmizi berkata menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah seorang ulama ya. Ada ustaz kita ya yang mengarinya anak semuanya had, nama ahli hadis. Qutaibah, Qutadah, <laughs> subhanallah. Ini nama ahli hadis semua ya. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Bishr bin Mu'adz mereka berdua berkata menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Ziyad bin Ilaqah dari Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat nah salat apa yang dimaksud salat malam salat ma malam sampai bengkak kak, kedua kaki beliau sampai bengkak kedua kaki beliau Faqila maka dikatakan kepada Rasul, At "Atatakallafu hadza?" Apakah engkau menyusahkan wahai Rasulullah? Apakah engkau menyusahkan dirimu wahai Rasulullah beribadah kepada Allah sampai bangkit? Dan sungguh Allah telah mengampunimu dosa yang telah lalu dan juga Allah mengampunimu dosa yang telah dan dosa yang akan datang. Kenapa engkau masih beribadah? Masa seperti itu ya? Padahal engkau sudah diampuni dosa dosamu. Nah, berarti kan sahabat ini mengatakan atau secara tidak langsung bahwa Rasul beribadah karena takut dosa. Itu benar. Tapi bukan cuma karena takut dosa, tetapi ada yang sesuatu yang lain. Maka Rasul jawab, "Afala aku nu abadan syakura." Jadi beliau selain karena takut dosa ingin mendapatkan pahala dari Allah, selain itu juga beliau ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala afala akunu abadan syakura bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nah. kemudian uh, ucapan Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai kedua kakinya bengkak kata Syekh Salla hatta tawarramat qadamahu sallallahu alaihi wasallam min tuli min tulil qiyam farubbama qara'a fi raq'atil wahidah al-baqarata wan nisaa nah subhanallah ya kata syekh mengatakan nabi salat sampai kedua kaki beliau bengkak disebabkan apa lamanya berdiri lamanya berdiri kenapa terkadang Rasul membaca di rakaat pertama surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Hanya berapa juz itu? Itu rakaat pertama adalah Al-Baqarah dan An-Nisa. Maka kaki beliau bang bengkak. Nah, kemudian dikatakan apakah ini tidak memberat-beratkan? Memang terkadang ibadah itu ketika dikerjakan ada konsekuensinya, ada keberatannya. Contoh menuntut ilmu agama, kadang pian lapar, pian ngantuk, itu kan sesuatu yang berat. Dulu ketika zaman para ulama zaman dulu, para sahabatkah atau para tabiinkah, Bahkan ada ulum pernah ceritakan bahwa di antara ulama saking banyaknya keliling antar negara menuntut ilmu sampai kencing darah. Itu kan frekuensinya karena beliau menuntut ilmu agama kemana mana kemana mana Akibatnya apa? Kencing darah dua kali kata beliau. Kalau nggak khilaf nama beliau Abu Thahir Al-Maqdisi. Abu Thahir kalau nggak salah ya. Sampai apa? Beliau kencing darah karena kekurangan banyu, kekurangan cairan. Kemudian ada juga ulama namanya eh, Syu'bah bin Hajjaj ya, Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau memberat-beratkan diri beliau untuk safar dalam rangka untuk mencari sebuah hadis satu bulan dan jalanan itu belum pernah dilewati beliau. Itu kan berat, susah kan? Tapi beliau tempuh dalam rangka apa? Untuk mencari hadis, untuk menuntut ilmu agama. Terkadang memang ada konsekuensi dari tatkala kita beribadah ada sesuatu yang menyusahkan. Maka itu tidak menjadi halangan ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau beribadah lama berdirinya maka Rasul kaki beliau bang bengkak. Kemudian eh, sahabat ini ada salah seorang sahabat bertanya, apakah engkau memberatkan dirimu wahai Rasulullah? Jadi di, ber, perkataan dia demikian dikarenakan adanya bengkak di kaki beliau disebabkan lamanya ber, berdiri. Kemudian si sahabat ini beralasan, "Bukankah engkau sudah Allah ampuni dosamu yang telah lalu dan akan dah datang?" Ya, maka Rasul menjawab apa? Afala aku nu abadan syakuro. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa termasuk bukti kita bersyukur kepada Allah adalah dengan memperbanyak ibadah. Termasuk bukti kita adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna huwal abtar." Ketika Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sungai Al-Kautsar di surga. Maka apa perintah Allah dalam rangka agar Rasul bersyukur kepada Allah? Fasolli, maka solatlah. Nah, makanya Rasul adalah ahli so, solat. Sangat banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Maka dalam rangka bersyukurnya dengan beribadah, fasolli, maka solatlah, wanhar dan sembelihlah hewan bina, hewan kurban atau binatang. Kita nanti insya Allah akan kita sambung penjelasan hadis yang pertama ini tentang bagaimana ibadah Rasul terlebih adalah masalah qiyamul lail beliau. Ini juga menunjukkan pentingnya untuk qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita sehingga kita bisa merutinkan ibadah yang berat ini bagi sebagian orang qiyamul lail. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.